عبد اقرأ

rasa tamakum <clears throat> Kemarin jadi sebelum mulai ya, ikhwan, Tanbi Ini masih belajar, belum masuk hari raya. Jadi jangan libur dulu. Ini tadi pagi klasikal <clears throat> apa banyak yang nggak belajar. Ini saya datang ke kelas nggak ada satupun santri yang di situ kelas 8 ini pada kemana ini Dul Karnain eh Abdullah Jarni Aina ya Dul anta anta kunta ini gimana belum hari raya sudah nggak belajar Ditambi ya ikhwan ini masih belajar Nanti juga sore pada asar masih tasmi. Jangan keluyuran. Jangan kemudian libur. Gunakan waktu selama masih sehat, selama kalian masih muda, umur-umur dahabiyah, umur yang emas untuk menghafal, untuk belajar. Kalau sudah tua, sudah nggak bisa mengulangi lagi waktunya untuk bisa belajar seperti muda seperti kalian. Ini ini tadi tadi pagi sangat miskin, disayangkan. Cuma berapa orang yang belajar satu kelas, yang lain nggak ada yang belajar. Perhatikan ini, ya ikhwan, kalian harus semangat jauh-jauh terlebih ilmi jangan kemudian adanya hari raya malah luntur semangatnya jangan <clears throat> kita baca baru ya an abadarda radhiyallahu anhu telah diriwayatkan bahwasan Abu Darda mara ala rajulin asaba danban wan nas yasubunahu melewati seorang laki-laki yang tertimpa suatu dosa maka manusia mereka para mencelanya laki-laki tersebut faqala ara'aitum maka <clears throat> berkata yaitu Abu Darda bagaimana pendapatmu bagaimana pendapat kalian seandainya aku mendapatkan dia jatuh dalam suatu lubang atau jatuh dalam suatu lubang sumur Alam takunu mustahrijihi Tidakkah kalian akan menjadi termasuk orang-orang yang akan menolongnya mengeluarkan dari sembur tersebut? Ini. Maka kalau mereka menjawab bala. Iya. Tentu. Qala fala tasubbu ahakum. Maka janganlah kalian mencaci mereka, mencacinya. Maka jangan maka janganlah kalian mencaci akhakum saudara kalian yang orang ini yang sedang mengalami suatu musibah terjatuh dalam suatu perbuatan dosa. Wahmadallah alladhi afakum. Maka pujilah Allah taala yang telah memberikan pada kalian suatu keselamatan, kesehatan sehingga kalian enggak berbuat dosa. Kemudian kalian malah melihat temannya berbuat dosa malah mencerca mereka, memolok-molok mereka. Jangan. Faqalu maka dia pun bertanya kembali para teman-temannya, <clears throat> "Afala tabahaduhu? Tidakkah engkau membencinya, wahai Abu Darda?" Faqala maka beliau menjawab, "Innama abhatu amalahu fa idza tarakahu fa huwa ahi." Beliau menjawab sesungguhnya hanya saja saya membencinya amalannya. Apa yang ia lakukan sebuah dosa. Saya benci pada orang, saya benci pada perbuatan orang tersebut. Faida tarakahu maka apabila nam apabila dia meninggalkannya maka dia saudara saya, saudara kami. Lah ini. Ini apa? Ketika adanya suatu kemungkaran. Afan sebelum kita bahas yang ini mungkin belum nyambung ya yang yang belum dengar, yang belum tahu, yang sebelumnya masalah apa? Yaitu masalah sifat-sifat seorang yang melaksanakan engkel mungkar. Ketika dia getol ya, semangat untuk menampakkan al-haq, menampakkan suatu kebatilan, semangat untuk engkel mungkar yang ia punyai sebuah sifat beberapa sifat yang harus ia punya yaitu berilmu. Yang kedua alwaro yang ketiga adalah husnul huluk Ini ini tiga sifat yang harus ia punya ketika dia semangat dalam ingkarul mungkar. Akhlak yang baik. Ini ini sebagai dasar, sebagai pondasi untuk dia apa kokoh di dalam ingkarul mungkar tersebut. Ketika dia menasehati, jangan lakukan ini, ketika akhlaknya baik, ketika dia tutur katanya baik. Tentunya orang yang dicegah pun akan mendengarnya. Akan mudah untuk mendengarnya dan taat kepada orang tersebut. Berbeda ketika dia akhlaknya jahat, ketika dia akhlaknya jelek, nggak bisa menjaga mulutnya, terkenal sebagai akhlak yang jahat walaupun mungkin dia berilmu. Nah, tentunya suaranya akan suaranya kurang digubris karena ucapannya dengan perbuatannya sangat menyimpang sangat jauh apa yang ia lakukan apa yang ia bermuamalah dengan para manusia ternyata nggak bisa mawas diri sehingga khusnul huluk ini sebagai aslun ditamakun ya minal kaf <clears throat> dan di antara adab yang harus ia punyai ketika dia ketol-ketol ingkel mungkar yang harus ia punyai adalah apa kemarin Yakub? Apa adabnya? Terakhir yang kita sebutkan kemarin adalah untuk menyedikitkan hubungan-hubungan dengan seorang yang bisa apa? Yang bisa melunturkan engkel muka tersebut. Yang bisa apa? mengurangi semangat dia, membungkam mulut dia ketika ingkarul mungkar maka diputuskan untuk berhubungan dengan orang-orang yang akan membahayakan agamanya memutuskan tamak pada manusia untuk menghilangkan apa sifat mudahana sifat basa-basi nah ini ini harus ia punya ketika dia getol untuk yang kalau mungkar sangat semangat untuk membasmi suatu kejahatan kemudian menampakkan suatu al-haq maka di sini hati-hati ya kepada dari orang-orang yang akan membuat kita itu enggak tegas. Membuat kita mulut kita terbungkam dengan orang tersebut gara-gara mungkin sebuah hadiah, dengan sebuah harta, dengan sebuah jabatan. Nah ini ini berusaha untuk menyedikitkan hubungan dengan mereka dari kalangan orang-orang yang mungkin memberikan suatu dana, memberikan suatu bantuan leni. Karena ini akan kadang bisa berpengaruh kepada dirinya seorang dai yang dia sedang yang kalau mungkar nanti akibatnya akan tidak bisa tegas untuk bersikap yang kalau mungkar tersebut. <clears throat> Husnul khuluq, akhlak yang baik. Di sini Abu Darda, seorang sahabat, bagaimana beliau ketika nam ada rekan-rekannya yang mencerca seorang laki yang dia melakukan suatu dosa dicerca maka Abu Darda berkata bagaimana pendapatmu seandainya dia itu terjatuh dalam suatu lubang yang sangat berbahaya suatu lubang sumur yang akan dia mati di sumur tersebut karena ada airnya memberikan gambaran kepada para sahabatnya. Orang ini pun yang sedang melakukan satu dosa lagi jatuh dalam satu lubang yang sangat mengerikan yaitu teransam satu adab. Maka ketika ditanya demikian oleh Abu Darda, bagaimana pendapatmu? Bukankah kalian akan menolongnya orang tersebut? Maka para sahabatnya menjawab iya, tentu. Terus kenapa kalian mencelanya? Kenapa justru kalian malah mencaci saudara kalian? Tentunya jangan. Jangan kalian celak. Justru kalian malah menolongnya, jangan kemudian kalian celak. <clears throat> kemudian bukankah engkau membencinya? Wahai Abu Darda, iya, saya benci, tapi perbuatannya yang saya benci. Perbuatan orang tersebut yang saya benci, adapun orang yang tak kala dia mungkin berubah menjadi baik maka saya sayang kepadanya tak kala dia perbuatannya jahat saya benci pada perbuatannya tapi dengan orangnya kita menolongnya dengan perbuatannya kita untuk mencegah perbuatan tersebut dan ini apa latifnya beliau ya diantara sifat kelemah lembutan beliau yang ada pada beliau ketika teman-temannya kasar ketika teman-temannya kurang baik ahlaknya maka beliau berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian wa marra fata yazuru saubahu dan juga dikisahkan yang lain tentang seorang pemuda yang mana pemuda ini adalah menjulurkan bajunya isbal fahama ashab ashabu silata silatab silatab na asyam maka teman-temannya silah ya ibnu asyam ini apa mencerca menyalahkan betul-betul membabi buta ayah ayah ayahuduhu bi alsinatihim ah dan sadidan ini cercaan yang sangat kepada siapa pada pemuda tersebut. fakola silah maka silah ini berkata, "Da'oni akfikum amrahu." Tinggalkan saya. Ya. Tinggalkan tinggalkan untuk saya. Saya akan mencukupkan untuk kalian perkara orang tersebut. Summa kola, "Ya yabna ahi, innali ilaika hajah." Wahai anak saudara saya, Sesungguhnya saya memiliki hajat pada engkau. Qala mahia maka pemuda ini mengatakan apa? Apa gerangan tersebut? Qala uhibbu an tarfa'a izaraka. Uhibbu, saya cinta kepada engkau untuk kau angkat sarung kalian. Qala na'am. Iya. Nikma ain, senikmat-nikmatnya pandangan mata. Ini artinya apa? Yani dia menurut ya dengan ucapan Silah Ibnu Asyam ketika menasihati untuk mengangkat sarungnya. Wa rafa'a izarahu maka dia pemuda tersebut mengangkat sarungnya faqala silah kemudian silah mengatakan kepada teman-temannya hada kana amsalu mimma adrattum fa innakum law satattumuhu fa'adaitumuhu lasatakum lasatamakum <clears throat> ini adalah apa itu suatu masalah yang kau kehendaki ini fa inakum dan sesungguhnya kalian seandainya kalian mencerca orang tersebut mencaci orang tersebut dan menyakiti orang tersebut maka akibatnya adalah la syatamakum. Saya orang ini pun akan mencerca kalian, akan balas kalian cercaan kalian. Leni. Ini secara global enam kisah ini bahwa saya seorang pemuda yang dia apa? isbal. Maka ada rekan-rekannya yang mencercanya, yang menyalahkan habis-habisan, mengolok-olok. Mengolok-olok. Maka ada seorang laki-laki bernama Silah ibnu Asyam menasehati, tinggalkan. Saya kau lakukan demikian, tinggalkan dan serahkan kepada saya. Biar saya akan menyelesaikan perkara tersebut yang akan mencukupkan perkara-perkara kalian apa yang kalian apa yang kalian inginkan akan saya turuti berusaha nah ini kemudian tak kalah para sahabatnya silah meninggalkan ya enggak kemudian mencaci mengolok-olok maka silah ini memanggil pemuda tersebut memanggil dan menasehati untuk apa untuk mengangkat sarung tersebut dan ketika melihat perbuatan silah maka pemuda ini sangat senang terhibur ya berbeda dengan yang tajib para manusia mencelanya, mengolok-oloknya, sangat membencinya. Tapi sila ini malah justru apa dengan lemah lembut memanggilnya, dinasehatinya supaya mengangkat izar tersebut. Maka beliau mengatakan na'am ni'mal ainun. Artinya apa? Ini akro ainuka bi atika wa asba amroka. <clears throat> Jadi menetapkan pandangannya itu sangat senang dengan perbuatan beliau silah dan kemudian mentaati apa yang beliau nasihati mengangkat sarungnya nah ini ini ringkasan apa yang diperbuat oleh silah ketika ada yang melakukan suatu kemaksiatan yaitu is isbal sedikit lagi wadui al husain ila ars fati'a bijamin min fittatin fihi khabisun fatanawalahu wa qallabahu an rahifin fa asaba minhu qala rajulun hada nahyun fi suqut dipanggil ya Husain ada panggilan yaitu walima arus menganten. dipanggil Al Husain maka didatangkan bijamin yakni apa gelas dari perak. Di dalamnya ada khabisun. Kue puding ya. Atau agar-agar. Gelas di dalamnya ada agar-agarnya. Fatanawalahu, maka dia memakannya. Waqallabahu maka dia membaliknya. enam, jadi mem, mem, membaliknya tumpah ke rohif yakni adonan roti. Adonan roti. Fa minhu, maka ini pun menjadi bercampur ya darinya. Faqala rajulun, maka laki lagi mengatakan berkomentar, hada nahyun fi Ini adalah satu larangan untuk diam. Ini masalah-masalah yang masalah bukan masalah ini ya. Ini masalah sepele, masalah makanan ini ada apa? Makanan ditumpah, ditaruh di adonan roti. Yang isinya makanan-makanan agar-agar ya. Tentunya cocok enggak roti dengan agar-agar? Enggak cocok. Maka laki-laki ini mengatakan ini adalah larangan untuk diem. Artinya ini komentar, artinya apa? Enggak langsung mencegah, cuma sindiran. Ini larangan. Jangan, jangan dilakukan. Ini nggak pantas untuk dilakukan untuk hal yang demikian. Jadi jangan sampai dia harusnya ada yang menasehatinya. Nah ini, ini apa sedikit masalah asar tentang ketika ingkar mungkar dengan akhlak yang baik, dengan lemah lembut, sebagaimana perbuatan Abu Darda dan juga perbuatan yaitu silah ketika apa ada orang laki-laki yang melakukan suatu kemaksiatan maka bagaimana beliau mencegahnya dinasehati kemudian menyuruh untuk mengangkat sarung tersebut tayyib Allah alam biswab ilahuna subhanallah